الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين عزكم الله kita akan lanjutkan pelajaran kita kita membaca keterangan-keterangan disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang penyakit dan obatnya. Nah, dalam hal ini penyakit yang akan kita bahas dan obat yang sedang kita pelajari adalah penyakit tentang penyakit hati karena sesungguhnya penyakit hati ini adalah penyakit yang paling berbahaya paling halus paling samar dan paling tidak diperdulikan penyakit hati tentang sehat tidaknya hati itu adalah keadaan yang paling tidak kita pedulikan ya kita mungkin beranam berani mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk mengobati penyakit apakah paru-paru lambung nang ginjal cek kesehatan tentang gula darah kolesterolnya nam asam uratnya tapi belum berani kita untuk mengeluarkan ratusan juta atau puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan ribu rupiah untuk mengecek mengobati penyakit hati kita dan kita sendiri pun tidak tahu keadaan hati kita. Ini seringnya demikian. Nah kita, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kesempatan untuk kita menelaah. Diberi kesempatan oleh Allah untuk kita mengamati, mengenal keadaan hati kita, mengenal penyakit-penyakitnya, sebab-sebabnya. Yang ini gejala-gejalanya, <clears throat> tanda-tandanya sudah sering kita alami cuma kita tidak peduli hampir kita kita tidak pernah tanggap nah sering kita ta'awudat membaca ta'awud nah misalnya dalam keadaan marah masih kita mengatakan mengatakan a'udzubillah rajim tapi kok masih marah dalam keadaan takut kita baca ayat kursi nah tapi masih berdebar-debar hati kita ketakutan nah masih tidak tenang ketika kita membaca Al-Qur'an nah ada apa? Nah, ini nah, yang akan kita pelajari, yang kita akan baca dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah dengan izin Allah insyaallah. Nah, kita bahas bab-bab yang awal ini adalah tentang doa, sesuatu yang menjadi andalan kita, senjata kita, dan ibadah yang paling disukai oleh Allah di antara ibadah-ibadah yang disukai oleh Allah adalah doa. Dan enam, karena disebutkan dalam riwayat Malam yas'alillah siapa yang tidak berdoa kepada Allah meminta kepada Allah yaghdab alaih Allah pasti murka kepada dia karena Allah sudah menyebutkan wa'il unam qala rabbukum ud'uni yastajib lakum berdoalah kalian kepada aku kata Allah pasti aku kabulkan pasti aku kabul kabulkan doa kalian innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mereka yang sombong ditugaskan oleh Allah sungguh Orang-orang yang menolak, merasa hebat, merasa tidak mau, nah, merasa tidak butuh, tidak mau, tidak ada ketergantungan, keinginan untuk berdoa kepada kata Allah akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah. Nah, doa yang sering kita panjatkan dalam tempat-tempat yang mestinya kita jaga, kita cermati, waktu-waktunya, keadaan-keadaannya. Di sana kita berdoa meminta kepada Allah mengapa sering seperti kita tidak mendapatkan jawaban dari doa tersebut. Qala rahimahullah faslun. Ad-du'a aduwul bala. Doa itu musuh bagi petaka. Doa itu lawan dari musibah. Qala wa du'a min anfa'il adwiyah <clears throat> Doa itu termasuk diantara obat-obat yang sangat bermanfaat. Wahwa aduwul bala. Doa itu adalah lawan dari petaka, musibah, bencana, apapun bentuknya. Nah, apakah yang menimpa diri kita dari penyakit? Nah, keresahan, penyakit jasmani, fisik, ya, atau penyakit-penyakit batin, penyakit rohani, jiwa gelisah, resah, cemas, takut, putus asa, seperti nelangsa, ya. Nah, seperti tidak ada artinya diri ini. Kadang-kadang yang sering kita alami. Maka doa adalah diantara nah, obat yang paling bermanfaat untuk mengatasi ini. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Doa itu akan menolak balak dan menanganinya dia akan meminimal, meminimalkannya membuat bala itu menjadi berkurang atau hilang sama sekali atau mencegah nah, yamna' nuzulahu mencegah dia sebelum turun wayarfa'uhu dan mengangkatnya kalau sudah turun sudah terkena musibah imma dihilangkan imma dikurangi bebannya kalau misalnya sakit, sakit kan musibah. Sebelum sakit kita minta kepada Allah al-afiyah wassalamah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Doa pagi sore. Dikir masa was sabah. Dikir pagi sore kita kan ada kita baca. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu maaf dan keselamatan, kesehatan, nah, keselamatan dunia dan akhirat keselamatan ya enam fidini wa mali wa enam wa ahli wa mali tentang agamaku jas enam hartaku keselamatan kepada tubuhku juga sering kita minta nah <clears throat> nah ini imanam ya doa-doa tersebut sebelum enam jatuhnya musibah maka doa itu akan mengangkatnya menahannya sebelum turun atau menghilangkannya apabila sudah kita terkena musibah, sakit yang telah kita kita alami imma hilang. Nah, kita tidak merasakan sakitnya, menjadi tenang hati walaupun kita dalam keadaan sakit tapi tetap semangat ibadah. Nah, sakit itu menjadi nikmat. Sakit itu menjadi nikmat. Kapan sakit itu menjadi nikmat? Ketika dia berdoa kepada Allah dan dia sadar bahwa sakit itu pasti ada sebabnya. Nah, diantaranya mungkin karena dosa yang dia lakukan Semoga sakit itu menjadi kafarah menghapus dosa dia. Apakah menimpa diri dia atau menimpa keluarganya? Anaknya sakit, istrinya sakit, orang tuanya sakit. Nah, itu menjadi kafarah, kafarah menjadi nikmat bagi dia. Dan inilah salah satu diantara keistimewaan orang yang mukmin. Yang disebutkan oleh Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair semua urusan dia, keadaan dia pasti baik. Ini orang yang beriman. Nah, wa idza enam in asabahu sarra in asabahu eh, sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Apapun keadaan dia kalau dia ditimpa kesenangan, ditimpa kemudahan, ditimpa kelapangan, ketenangan, kenyamanan, Naam, hatinya lapang. Naam, anak-anaknya menyenangkan, hartanya tenang, artinya mudah dia dapatkan. Keluarganya serba menyenangkan, enak bagi dia, teman-temannya, majelisnya. Nah, dia bersyukur kepada Allah, ini adalah kebaikan bagi dia. Tapi ketika dia ditimpa kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan, baik dalam dari enam istrinya, anaknya, keluarganya, yang lain, kerabatnya, temannya, urusan dagangnya, bisnisnya, hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar ini pun kebaikan bagi dia dan itu tidak dirasakan tidak diperoleh kecuali orang yang beriman maka ketika seorang mukmin dia mengalami hal-hal seperti ini bahkan musibah sekalipun itu menjadi nikmat menjadi nikmat bagi bagi dia nah sehingga walaupun mungkin tulangnya nah keseleo ya kepalanya pusing menjadi nikmat sadar dia ini berarti ada dosa yang dia lakukan oleh tangannya ada dosa yang dilakukan oleh matanya sehingga kelilipan, sehingga sakit. Membuat dia istighfar pada Allah, menjadi nikmat, nyaman, tenang hatinya. Nah, bayangkan kalau kita melihat baca sejarah sirah Nabi SAW ataupun para sahabat, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sakit, yang membawa mautnya, membawa kematiannya. Bagaimana kalau kami panggilkan dokter? Sudah. Tobib itu mengatakan ini fa'alul lima yurid Nah, tabib itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit. Allah Subhanahu wa taala yang tahu penyakit yang dia dia alami. Dia mengatakan, "Aku Maha berbuat apa yang aku inginkan." Tenang, ya, membuatnya menjadi tenang. Nah, qala rahimahullah au yukhaffifuhu idza nazal atau membuat petaka tersebut menjadi ringan, bahkan bisa sebaliknya. Petaka tersebut menjadi sebuah kenikmatan bagi dia, tidak dia berkeluh kesah. Nah, tidak dia menjadi berat dan ganjalan bagi hatinya hatta walaupun kehilangan seberat-beratnya musibah dan ujian yang dialami oleh umat manusia mungkin belum ada yang bisa menandingi musibah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam 70 tahun lebih beliau mengalami kesenangan hidup harta berlimpah anaknya banyak istrinya Masya Allah melayani beliau sehat semua nah dalam waktu yang senang sekejap Allah habiskan, Allah musnahkan harta beliau. Allah enam, wafatkan anak-anak beliau mati. Dan itu beliau alami tujuh tahun lebih kurang. Dalam sebagian riwayat menyebutkan belasan tahun. Nah, sakit fisik beliau, semua tubuhnya dalam keadaan nah, mengeluarkan cairan yang bau busuk bahkan disebutkan belatung atau ulat nah yang calon lalat itu itu keluar masuk tubuh beliau. Keluar dari tubuh beliau, beliau masukkan kembali ke dalam tubuhnya. Bayangkan keadaan seperti ini siapa yang mengalami. Tapi menjadi sebuah kenikmatan dan tidak ada keluar dari mulut beliau kecuali nah, memuji Allah. Memuji Allah, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa mudarat, bukan mengeluhkan, tapi beliau mengatakan kepada Allah dan Allah Maha Tahu, memuji Allah. Sedangkan engkau ya Allah maha penyayang di antara para penyayang. Nah, <clears throat> kesabaran yang luar biasa. Nah, musibah seperti itu, nah, ya menjadi ringan. Qala rahimahullah wa huwa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata kaum mukminin. Doa itu adalah senjata kaum mukminin. Nah, dan ini sangat-sangat kita andalkan ikhwan fillah azakumullah. Tapi orang-orang Yahudi sangat tahu syaitan dari kalangan manusia dan jin bersatu padu. Supaya ahlus sunnah, kaum muslimin, doa mereka tidak menjadi ampuh. Dahulu di zaman tabi'in, ada seorang tabi'in yang luar biasa, nah takwanya kepada Allah. Ketika dalam medan perang, pasukan sudah bergerak maju ke depan, dia tancapkan tombaknya, dia bersandar kepada Allah, mengangkat telunjuknya ke langit teman-temannya sampai pernah prajurit muslim yang lainnya ayo kamu ngapain itu nah kata komandannya biarkan dia satu telunjuknya lebih aku sukai daripada seribu prajurit muslim kenapa karena kekuatan doa yang dia panjatkan kepada Allah itu luar biasa yakinnya dia pertolongan Allah nah dan telunjuk seorang mukmin itu asyad lebih keras lebih ampuh nah lebih ditakuti oleh iblis lebih kuat Nah, jadi sangat ditakuti dalam sebagian riwayat menyebutkan seperti itu karena doa seorang mukmin itu sangat <clears throat> ampuh. Silahul mukmin. Nah, dan sebagaimana dikatakan di sini senjata seorang mukmin, kita bayangkan tadi yang diterangkan oleh beliau sebatang pedang, sebilah pedang yang kuat, kapan dia bisa bermanfaat? Nah, kalau yang mengayunkannya kuat, kemudian tidak ada yang menghalangi dari dalam sasaran. Nah, sehingga ketika dia bertemu dengan sasaran terbelah. Nah, seperti itu juga dengan doa yang jadi senjata andalan orang mukmin ini. Kamarawal Hakim fi Mustadrakihi <clears throat> sebagaimana disebutkan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari riwayat nah, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan <clears throat> Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Kalau kita melihat lagi yang disebutkan dalam rafat ini kalau sahih, yang disebut di situ silahul mukmin dengan alif lam. Nah, kalau dari segi mungkin nah bisa penafsirannya banyak. Silahul mukmin di sini alif lam ini menunjukkan sifat bahwa nah, senjata seorang mukmin yang betul-betul mukmin itu doa itu bagi mereka itu adalah senjata. Kalau mukminnya mukmin mukminan, nah, ya sekedar percaya, tidak ada buah dari keimanannya, berdoa seperti apapun dia dengan kalimat yang sehebat apapun dari Al-Quran ataupun Sunnah, tidak ada bekasnya. Nah kita tanyakan pada diri kita, mukmin yang seperti apa kita? Nah sehingga doa itu betul-betul menjadi senjata bagi kita Nah, kalau rahimahullah wa imaduddin tiang agama wa nur samawati wal ard dan cahaya langit dan bumi. Hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah. Tapi maknanya demikian bahwa memang andalan ya, doa itu memang andalan kaum mukmin di saat apalagi di zaman fitnah seperti ini. Nah, fitnah bukan hanya dari kalangan kita bernam, kita sendiri mungkin tapi dari luar fitnah yang mengganggu yang berusaha untuk membelokkan kita dari jalan siratul mustaqim bukan sedikit perjalanan kita dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala banyak musuh jadi disebutkan oleh para ulama diantaranya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ar rahimahumullah tiga musuh manusia. Yang pertama jelas iblis syaitan. Ini musuh paling utama yang tidak pernah tidur sepicing pun, sekejap pun. Yang kedua dunia yang kita tempati. Ini musuh yang cukup berbahaya, tipuannya sangat menggoda. Manis lagi indah kata Rasulullah. Nah, ya, diibaratkan oleh Ali bin Abi Thalib seperti perempuan tua yang tidak pernah puas dengan satu laki-laki. Nah, ini dunia selalu berganti, berganti mencari pasangan baru. Nah, yang ketiga adalah yang ada di dalam diri kita sendiri, nafsu. Ini musuh yang paling nah, sulit untuk ditaklukkan dan tidak bisa ditumpas. Dan tidak bisa di, ditumpas, nggak boleh juga dibunuh sama sekali. Kalau dibunuh nafsu itu dari bagaimana kita makan, bagaimana kita hidup. Ya, dorongan keinginan tidak tidak ada. Tapi dia bisa ditundukkan, bisa dikendalikan. Intinya, nah, cara mencintai, menyayangi nafsu dengan menghalangi apa yang dia mau. Nah, nafsu itu ya, dia kebaikan dia, kemuliaan dia adalah sesuatu yang dilarang dia untuk mendekatinya. Karena nafsu itu sebagaimana dikatakan oleh Allah ammaratun bisu. Selalu mengajak kepada yang jelek. Nah, selalu menyuruh kepada yang jelek. Nah, dan kata para ulama, syaitan, dunia, itu memang sudah jelas tipuannya ya kerjaannya memang begi, begitu tapi ketika kalau nafsu itu yang ada di dalam diri kita tidak menyambut tidak ada artinya tipuan dunia dan tipuan syaitan tapi ketika jiwa kita ternyata menyambut itu yang membuat kita jatuh nah karena memang dia serba serba ingin mudah serba ingin lapang ini nafsu kita syaitan sangat tahu jiwa kita manusia itu lemah Ya, nafsu kita itu selalu ingin yang tenang. Nah, serba ingin yang mudah. Serba ingin yang lapang longgar, nggak mau yang berat-berat. Maka sangat sulit, ya. Bagi orang yang sudah terbiasa nah, menyenangkan nafsunya dengan cara yang salah untuk bangun subuh itu sulit. Karena nikmat kan, enak. Tidur lagi enam di waktu subuh itu enak sekali. Nah, adzan ya adzan subuh selimut ditarik. Nah, Enak sekali. Itulah jiwa kita manusia. Nah, tapi untuk kalau kita sayang kepada jiwa, nafsu itu, nah, halangi dia dari yang sesuatu yang dia sukai. Qala rahimahullah. Nah. Ya. <clears throat> Maqamat ad ma'al bala. Posisi-posisi keadaan-keadaan doa bersama malapetaka musibah ini. Nah, ketiganya ini doanya ini doa yang dikatakan sebagai lawan bagi petaka musibah. Bagaimana keadaannya? Ini ada tiga disebutkan oleh beliau. Walahu al-bala salah satu maqamat. Ada tiga keadaan doa bersama musibah. Ahadwa yang pertama an yakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Yang pertama, doa itu lebih kuat dari balak doa lebih kuat dari musibah sehingga Pak doa itu menghalang menghalau atau menolak musibah tadi nah yang kedua asani <clears throat> an yakuna adu'af minal bala yang kedua sebaliknya doa lebih lemah daripada bala. Doa itu lebih lemah daripada musibah. Fayaqwa alaihi bala fayusabu bihil abdu. Akhirnya apa? Nah, hamba itu kita terkena musibah. musibah. Nah, kita kan selalu ingin sehat walaupun yang tidak terucap kadang-kadang dalam hati kita dalam bentuk upaya menjaga diri dari kesehatan toh akhirnya sehat juga nah, apa sakit juga misalnya nah seperti itu bisa jadi karena doa yang mungkin kita panjatkan itu lemah ya sehingga musibah itu turun dan mengenai kita walakin akan tetapi nah kadang-kadang doa itu meskipun lemah dia memperingan musibah tadi meringankan musibah tadi bencana yang kita alami menjadi ringan nah atau bahkan menjadi nik nikmat seperti yang kita bahas sebelumnya menjadi nik nikmat nah. sehingga jika enam kita jangan buru-buru ya bukan kita enam pasrah atau meneri artinya menyerah dengan penyakit dengan musibah tapi kita jangan buru-buru nah minta dihilangkan kita cermati kenapa ini saya misalnya mungkin terkilir terantuk kaki kita atau kena senggol tangan kita ke teracung apa enam sudut meja atau mungkin sedang bagi mahat yang sedang masak mungkin terkena pisau tangannya teriris berdarah coba cermati barangkali ada dosa yang dia lakukan entah kepada anaknya atau kepada suaminya nah istighfar tobat kepada Allah kemudian dia minta ampun ini menjadi musik menjadi nikmat nah luka yang tadi yang mungkin dia lihat berdarah tenang hatinya oh berarti tanya yang saya ada salah datang dia kepada suaminya minta maaf nah ya jadi kafaran jadi teguran jadi nikmat jadi bukan jadi musibah lagi bagi dia nah <clears throat> baik ya seperti para ulama kita kadang-kadang karena satu kebiasaan yang dia tinggal dari yang dia tinggalkan dari satu sunnah mungkin sudah pernah kita singgung Imam Al-Qurtubi pengarang tafsir terbiasa dengan zikir sabah dan zikir masa zikir pagi dan sore Suatu ketika lupa, tidak dia lakukan zikir sore. Nah, malam harinya terkena sengatan kala jengking. Kaget dia. Dosa apa ini yang saya lakukan? Cari berbuat maksiatnya nanti siang tidak ada. Cari-cari buat enggak mendolimi orang lain atau berbuat sesuatu yang dosa yang haram atau tidak ada. Dia peras ingatannya apa apa yang terjadi tadi siang. Ternyata dia lupa dikir masa Oh lupa zikir mah masa terkena sengatan kala jengking. Kita setiap hari seperti tidak kena musih, musibah. Nah, kalau kita mau cermati, kalau kita mau mengamati, sebetulnya di depan kita ada berbagai pertaka yang tidak sesuatu banyak banyak hal yang tidak kita senangi menimpa, tapi kita anggap biasa. Dan itu buahnya adalah karena kelalaian dan kesalahan kita. Nah, Baik. Qala rahimahullah ats-tsalits. Yang ketiga, an yataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Berimbang, kekuatannya berimbang, sama kuat. Doa dan musibah itu sama sama kuat. Yang satu mengalah berusaha mengalahkan yang yang lain. Wa qad rawal hakim fi mustadrakihi min hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Bundana Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda la yughni hadarun min qadarin tidak ada gunanya kamu takut dengan takdir nah berjaga-jaga dari tak, takdir wa doa ya, dan doa itu yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil doa itu berguna terhadap perkara-perkara yang sudah turun ataupun perkara-perkara yang belum turun, yang belum terja terjadi. Nah, ini artinya terhadap musibah yang sudah turun ataupun yang belum turun, doa itu sangat ber bermanfaat. Allah wa innal bala'a la yanzilu. Bala itu betul-betul turun, musibah itu betul-betul akan turun. Ya. fayalqahu doa disambut oleh doa, dihadapi oleh doa. Faya'talijani lalu keduanya bergumul ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Nah, hadis ini dhaif tapi lauh syawahid Punya banyak penguat. Nah, hadis ini lemah tapi ada pendukung-pendukungnya. Nah. Baik. <clears throat> Disahihkan oleh Imam ad-Dahabi dengan pendukung-pendukung tadi. Jadi walaupun seperti itu, keadaan doa ya bisa nah, tak, artinya takdir balak turun ke akan menimpa seseorang doa itu menghadapinya dan bertarung ya, ya sampai hari hari kiamat wa fihi aidan di dalam mustadrak juga disebutkan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa alaikum ibadallah bid-du'a nah doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah turun dan apa yang belum turun maka kalian wahai hamba-hamba Allah hendaklah senantiasa kalian berdoa. Wa fi aidan min hadis thauban Ini termasuk diantara syawahidnya. Ya, diantara syawahidnya. <clears throat> termasuk diantara hadis enam di dalamnya juga disebutkan dari hadis thauban. Thauban ini maula bekas budak dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Anin Nabi SAW dari Nabi SAW ya la yaruddul qadar illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebab kebaktian, kebajikan. Wa anna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu na'am bidzanbi yusibuhu. Dan sungguh seseorang itu terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Nah, Taib disohkan isnadnya oleh Imam Hakim, disepakati oleh Naam Ad-Dhahabi dan disohkan pula oleh Syekh al bani rahimahullah. Naam. Dari Sauban dan juga dari yang terakhir ya wa inna wa annar rajul la yuhramu rizqu na'am bidzanbi yusibuhu ini juga pernah dinukil dari Naam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan nah, nanti akan dibahas oleh beliau kaitannya takdir dengan doa. Bagaimana doa enam doa itu mengalahkan atau menolak takdir? Doa itu sendiri adalah berdasarkan tak, takdir. Orang itu ditakdirkan untuk berdoa untuk menghalau tak, eh, apa namanya takdir yang nah yang ditentukan bagi dia. Semua itu dengan takdir. Hanya saja kita baru tahu kalau itu adalah takdir setelah terja terjadi. Nah, qala rahimahullah faslun Athar al-ilha fi doa. Ini pasal yang baru ini dia ini beliau menerangkan tentang sebagian dari adab-adab berdoa. Orang yang berdoa itu hendaknya dia mulih, memelas, mendesak. Nah, merengek kalau kita ya sesama kita mungkin dengan orang tua kita merengek. Tahu ya artinya merengek ya? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya? Paham ya? Nah, menghibah-hibah Nah, sambil nampakkan rasa sedih, menangis kalau kita dengan orang tua seperti waktu kita kecil. Minta jajan sambil nah, nangis. Ya, menarik tangan ibu kita, tarik tangan umi, tangan abi minta uang, minta jajan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala min babi Allah kita melakukan nah seperti itu karena Allah senang diminta. Karena Allah senang diminta. <clears throat> Allah rahimahullah wa min anfa'il adawiyah al-ilha fid du'a. Termasuk diantara ini obat-obat yang bermanfaat juga adalah mendesak, memelas dalam ber, dalam berdoa. Waqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi. Di dalam sunannya Ibnu Majah meriwayatkan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari hadis Abu Hurairah. Dia mengatakan, nah beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Nah, siapa yang tidak meminta kepada Allah, pasti Allah murka. Nah, ya, malam yas'alillah yaghdab alaih. Ada syarat, ada jawab. Nah, kalau tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Berarti apa? Allah senang dimintai. Nah, Allah senang dimintai. Nah, dan Allah lebih senang lagi disebutkan dalam riwayat lagi karena kalau misalnya kita meminta kepada Allah di saat-saat kita lapang. Kita tahu ke enam yakni kenal kepada Allah. Nah, wa fi musnadratil hakim min hadithi Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Nabi berkata la tuh, la tajza'u fid du'a fa innahu la yahlik ma'ad du'a ahadun. Jangan kamu berkeluh kesah dalam doa. Dalam artian artinya Nah, setelah hari ini nah, merasa bosan, ya merasa jengkel kemudian dalam berdoa Nah, akhirnya malas. Ya. Karena tidak ada yang binasa dalam bersama doa itu siapapun. Nah, nggak ada yang rugi. Ber, nah, ini berdo, berdoa. Nah. <clears throat> nah, tidak ada yang rugi karena doa itu ya. Nah, itu adalah salah satu nih upaya kita menamp, menampakkan kehambaan kita status kita di hadapan Allah, betapa tergantungnya kita kepada kepada Allah. Qala rahimahullah innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Baik. Wa dzakara al-Auza'i an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Nah, Imam Al-Auza'i, Imam Ahli Syam. Nah, Abdurrahman bin Amr, an Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, ya tabi'in jalil nah tapi tabi'in sigar dari nah <clears throat> seangkatan dengan Umar bin Abdul Aziz di bawah Said bin Al-Musayyab qala an Urwah nah ini termasuk diantara tabi'in senior termasuk diantara fuqaha sab'ah an Aisyah radhiyallahu nah bibinya sendiri Urwah ibnu Zubair bibi nah bibinya adalah Aisyah namponakan Aisyah radhiyallahu anha Qalat kata beliau, qala Rasulullah SAW, "Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a." Ini juga enam Do'if. Ya. Walaupun ini maknanya dapat sanatnya do'if jiddan, tapi maknanya dari riwayat yang lain kita tahu bagaimana Rasulullah SAW mendesak ya memelas kepada Allah dalam berdoa berdoa sampai disebutkan dalam riwayat dalam kisah perang Badar. Nah, Rasulullah di dalam tendanya mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah bermunajat betul-betul sungguh-sungguh memelas ya Allah tolonglah kelompok ini kalau tidak engkau tolong ya Allah mereka hancur tidak lagi engkau disembah di muka bumi sampai lepas jatuh selendang beliau Abu Bakar yang datang menaikkan kembali ke pundak beliau mulih betul-betul beliau mendesak nah wa fi kitab zuhud lil Imam Ahmad an Qatadah jadi kalaupun misalnya di sini disebutkan hadis ini dhaif jiddan ada syawahid yang lain bisa kita katakan Rasulullah memelas meminta kepada Allah dalam keadaan mendesak. Ya, menghibah-hibah, ya, senang. Artinya dalam keadaan bersungguh-sungguh. Nah, contoh seperti ini juga kalau misalnya dari kalangan itu kan Rasulullah, dari kalangan manusia biasa misalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ya, setiap kali beliau buntu dalam satu permasalahan ya apalagi misalnya disebutkan sudah beliau baca 100 kitab tafsir tentang satu ayat atau misalnya satu masalah belum beliau tuntas mendapatkan jawabannya akhirnya beliau istighfar sampai seribu kali dan masuk ke dalam sebuah musola atau masjid yang tidak terpakai lagi beliau sujud beliau kotori muka wajah beliau dengan debu tanah lantai 6 tempat masjid tadi berdoa kepada Allah ya manam ya man ya muallima Ibrahim ya man fahama Sulaiman fahimni alimni jadi masalah yang buntu tadi beliau dapatkan jawabannya ini diterangkan diceritakan oleh orang-orang yang menulis nah biografi beliau Ibnu Abdul Hadi dan bahkan juga murid beliau yang lain zahabi dan yang lainnya nah ini salah satu bentuk Qala rahimahullah dari dah dia mengatakan, qala Mazru'nam muwarriq ma wajadtu lil mu'min matalan Nah, aku tidak menemukan bagi seorang mukmin itu perumpamaan illa kecuali rajulan fil bahri ala khasabatin. Seorang laki-laki di lautan di atas sebatang kayu. Fahuwa yad'u ya Rabb. Ya Rabb. Nah, dan dia berdoa kepada Allah wahai Rabbku ya Rabbi la'allallah azza wa an yunjiyahu semuanya ini mudah-mudahan Allah menyelamatkan dia bayangkan di dalam di atas enam sebatang kayu dalam keadaan terapung-apung di lautan mati sudah bisa diduga enam tapi keadaan dia memelas minta kepada Allah itu menunjukkan keadaan nah artinya seperti itu gambarannya kalau kita ingin tahu bagaimana mem memelas minta kepada Allah dan ini mungkin belum kita coba. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa enam apa yang kita lakukan itu kesalahan ataupun apa namanya ringan sehingga itu tidak melecet membuat kita betul-betul hancur luluh di hadapan Allah mem meminta diselamatkan oleh Allah. Nah, taib pasal berikutnya kita lihat. Nah, diantara juga ada berdoa. Nah, ini di kita kumpulkan dalam satu pembahasan ya dalam satu buku senandung doa itu beberapa adab secara ringkas. Qala faslun. al enam istita'a istibta' al-ijabah yudayyi'u ad-du'a. Ini menganggap doa terkabulnya doa itu lambat. Menganggap lamban terkabulnya doa. Menganggap lama terlalu ini terkabulnya doa itu menyebabkan seseorang itu menyia-nyiakan doa, meninggalkan doa. Malas akhirnya berdoa. Kenapa? Sudah berdoa bertahun-tahun tapi tidak pernah terjawab, tidak pernah terkabulkan. Nah, menganggap ya yakni lama jawaban doa tersebut. Qala wa minal afat. Nah, ini kita kelompokkan dalam kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, di sini beliau satukan tapi nah, walaupun diterangkan oleh beliau di sini wa minal afat allati tamna tarattuba atharid doa alaihi. Di antara kesalahan-kesalahan yang menghalangi nah terwujudnya pengaruh doa ya buah dari doa atau hasil doa itu adalah an yasta'jilal abdu wa yastabti'a al ijabah dia terburu-buru dalam berdoa dan menganggap terkabulnya doanya itu terlalu lah terlalu lama menganggap terlalu lama kok belum juga dikabulkan oleh Allah nah padahal kita kalau membaca Al-Qur'an Nah, membaca sejarah banyak. Nah, secara logika medis menurut manusia, perhitungan di atas usia 70 tahun nggak mungkin punya ah, punya anak. Ya. Nah, kenyataannya ya, Nabi Ibrahim dalam usia 85 tahun punya anak. Nabi Ismail. Sarah, istri beliau, dalam keadaan usianya 100 tahun sudah punya anak. Nah, Ya. Ini mereka adalah orang-orang yang tidak putus asa berdoa. Nabi Zakaria dalam usia yang sudah lanjut 80 tahun baru punya Yahya. Nah, qala fayastahsiru wa yada'u ad-du'a. Akhirnya dia merasa kecewa, putus asa, lalu meninggalkan doa. Wa huwa bimanzilati man badara badran aw gharasa gharsan فجعل يتعاهده ويسقيه ويسقيه فلما istabta'a كماله وإدراكه تركه وأهمله seperti orang yang menebarkan benih seperti orang mau menanam padi dia sebarkan benihnya atau menanam sebuah buanam yang menanam pohon apel misalnya dia tebarkan benihnya dia tanam tapi enam terlalu enam lama nggak sabar menunggu buahnya Nah, nggak sabar menunggu bu, buahnya. Akhirnya oh, sudah ditinggal. Padinya tidak dirawat, apelnya tidak dirawat. Akhirnya, nah, ya tidak dia peroleh hasilnya. Nah, ini dikatakan oleh beliau seperti itu. Ketika dia melanggar lamban kesempurnanya, tumbuhnya apa yang dia ingin capai peroleh tadi, akhirnya dia tinggalkan dan dia telantarkan. Wafil Bukhari Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum malam ya'jal." Akan dikabulkan untuk kalian. Doa kalian itu akan dikabulkan dan pasti di mana kepastiannya, jaminannya dalam firman Allah dalam surat Ghafir, dalam surat Al-Mu'min. Nah, pasti dikabulkan oleh Allah Nah, malam yakjal kata Rasulullah, selama dia tidak tergesa-gesa, selama dia tidak terburu-buru. Apa bagaimana bentuk terburu-burunya? Malam yakna. ya, yakulu. Nah, bentuk terburu-burunya itu da'autu. Saya sudah berdoa. Falam yustajab li, tapi tidak dikabulkan juga. Pengen minta harta, tidak dapat dapat harta, tidak jadi orang kaya pengen punya anak, sudah lanjut sudah hampir 40, 50, 60 usianya, belum juga punya anak. Nah, pengen sembuh, sudah berulang kali ke dokter juga belum sembuh. Nah, falam yustajab lih, mengeluh kemudian, ya. Putus asa, akhirnya dia tinggalkan. Nah, malaslah berdoa. Kenapa? Udah berdoa berulang kali nggak sembuh-sembuh juga. Percuma. Merasa percu, percuma berdoa. Wa fi sahih Muslim anhu disebutkan juga dari Abu Hurairah dalam sahih Muslim. La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil. Akan selalu dikabulkan doa kalian. Akan selalu dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan isi doanya dosa. Ya, doa yang isi doanya itu dosa mendoakan kejelekan untuk kerabatnya. Ya, mendoa atau qati'ati rahmin, berdoa untuk mendalam isinya memutuskan silaturahmi. Ya, ya Allah semoga semoga mati saja dia. Kadang-kadang seperti itu, dengki. Ya. Nah, dia landasi oleh dendam. Nah, malam yastajil. Apabila doa-doa yang seperti ini tidak ada, akan tetap dikabulkan selama dia tidak yastajil. Tidak terburu-buru buruh. kila ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal mal istijal?" Apa yang dimaksud dengan istijal dalam berdoa? Qala kata Rasulullah SAW, "Yaqulu qad da'autu wa qad da'autu." Saya sudah berdoa, saya sudah berdoa. Falam ara yustajabuli. Saya tidak melihat terkabulnya doa saya. Sudah bolak-balik saya ingin anak saya jadi orang baik tapi enggak juga jadi orang baik misalnya. Saya ingin enam keluarga saya dapat hidayah tapi belum juga dapat hidayah. Saya ingin dapatkan enam kedudukan, tapi kok belum juga dapat kedudukan. Nah, ya. Fayastahsiru siru dalika wa yada'u du'a. Akhirnya dia putus asa, kecewa, lalu berhenti berdoa, tidak pernah lagi mau berdoa. Qala wa Musnad Ahmad. Ini termasuk diantara nah kesalahan atau hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, diselipkan oleh beliau di dalam um, kalimat hadis ini Nah, penghalang terkabulnya doa kalau doa itu berisi do, dosa atau memutus silaturahmi. Nah, itu dari segi lafat lafat doa. Maka kita jaga ya. Nah, doakan doa kebaikan walaupun mungkin itu kepada musuh kita sekalipun orang yang tidak kita senangi. Ya. Nah, karena kalau misalnya dia mendapatkan hidayah, kita doakan rahmat, kebaikannya juga untuk untuk kita. Rasulullah SAW ketika sudah para sahabat sudah jenuh, bosan dan kecewa tidak berhasil menembus benteng Thaqif, penduduk Ta Taif. Setelah perang Hunain mereka dikejar lalu masuk ke benteng mereka berhari-hari dikepung. Nah, Rasulullah ngajak pulang, para sahabat ngotot, "Ayo kita tetap kepung ya Rasulullah." Nah, ya dibiarkan oleh Rasulullah sampai akhirnya mereka sendiri yang nah meminta pulang Ya, Rasulullah sambil tersenyum karena tahu udah diajak pulang nggak mau, akhirnya mereka melihat nah, ya lama karena mereka punya pertahanan yang kuat. Ya Rasulullah, doakan aja kehancuran buat Taif. Rasulullah justru mendoakan, minta kepada Allah, Allahumma di Taif Taif waktini bihim. Ya Allah beri hidayah Taif dan datangkan mereka kepadaku. Nah, ya. Nah, Rasulullah minta kepada Allah supaya mereka diberi hidayah. Nah, dan alhamdulillah. Qala rahimahullah wa fi Musnad Ahmad min hadits Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalul abdu bi khairin. Seorang hamba akan senantiasa dalam kebaikan malam yasta'jil selama dia tidak tergesa-gesa dalam hal berdoa. Kalau para sahabat bertanya, ini termasuk diantara nah faedah yang bisa kita ambil di sini juga antusiasnya para sahabat kepada kebaikan. Mereka bertanya kepada Rasulullah adalah untuk hal-hal yang mereka ingin. Kalau itu kejelekan, mereka ingin tinggalkan. Kalau itu kebaikan, pasti mereka berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Apa yang dimaksud dengan istajal itu? Bagaimana caranya? Kala kata Rasulullah SAW, yaqulu orang itu berkata, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Rabbku, tapi kok kok belum juga dikabulkan. Nah, nah, ikhwani fiddin azakumullah. Ini beberapa hal. Ya. yang diselipkan oleh beliau adab berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, Yang oleh beberapa sebagian para sahabat membedakan kalau kamu betul-betul ibtihal mubahalah kepada Allah ibtihal betul-betul sungguh-sungguh itu melewati pundak sebagaimana Rasulullah berdoa ketika perang dalam perang Badar mengangkat kedua pundak tangannya sampai lebih tinggi kalau misalnya kamu minta seperti dia apa biasa memelas doa masalah, nah seperti nah di atas tentang dada. Kalau istighfar dengan telunjuk, ini menurut sebagian mereka. Ya. Nah. tapi <clears throat> yang ma'ruf sering kita sebagaimana yang ma'ruf ya, yang dikenal. Nah, kemudian diselipkan juga oleh beliau di sini nah hal-hal yang menjadi sebab terkabulnya doa. Italatus safar, panjang dalam perjalan perjalanan. Kemudian menampakkan keadaan yang memelas, merasakan kehinaan di hadapan Allah. Baju yang kusut masai, rambut yang lusuh kusut nah, baju yang lusuh, berdebu, ya. Nah, sebagaimana diriwayatkan juga seperti ini ketika istisqa. Apa istisqa? Minta hujan. Nah, disunahkan apa? Disebutkan apa namanya? Rasulullah membalikkan ridha baju luar. Kalau kita mungkin jaket atau jas, ya. Nah, itu dibalik untuk menampakkan kehinaan kepada Allah betapa memelas dan betapa hajatnya kita dengan pertolongan Allah. Nah. <clears throat> Kemudian tawasul dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, rububiyah Allah. Kalau kita meminta masalah tertentu dengan yang enam, dengan asma wa sifat. Ya, setelah memuji Allah, bersalawat, memanggil Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Ya, kemudian menjaga. Ya, di sini juga termasuk diantaranya termasuk dalam lingkup walaupun masih di sebagai penghalang yang adanya adab yang harus kita tinggalkan adalah lafat-lafat doa itu jangan berisi kalimat-kalimat yang berbau dosa dan memutuskan silaturahmi. Nah, kemudian jaga nah, diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Nah, makanan, ya, minuman, pakaian, kemudian juga hati. Jangan sampai hati itu terkotori, menjadi hitam kelam dan menjadi mati. Karena salah satu di antara sebab juga tidak ter terkabulnya doa adalah matinya hati yang disebabkan oleh maksiat yang sudah disinggung oleh beliau dalam pasal yang di atas. Nah, ikhwan ya dinazakumullah mungkin ini tambahan yang singkat karena pasal berikutnya mungkin akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang syarat-syarat terkabulnya doa dan sebagian waktu-waktu berdoa. Wallahu a'lam bishawab.